Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani rahimakumullah melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul al tsalatsah pembahasan tentang tiga perkara yang sangat mendasar dalam agama kita yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Kita telah berbicara dan kita telah masuk pada pembicaraan al-aslu tsani, pokok yang kedua yaitu marifatu dinul Islam bil adillah. Mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita telah bicara tentang permasalahan ini tentang definisi Islam, kemudian maratibuddin bahwasanya agama ini memiliki tingkatan tingkatan yang paling bawah adalah al-Islam, di atasnya al-iman dan di atasnya juga ada al-ihsan. Dan kita sedang bicara tentang itu martabatul ula, yaitu al-Islam. Martabat yang pertama yaitu al-Islam. Dan kita sedang bicara tentang arkanul Islam dan kita telah bicara tentang syahadatain syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita menyisakan pembicaraan tentang ini empat rukun Islam yang lainnya yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Sebelum kita bicara tentang masing-masing dari arkanul Islam secara singkat tentunya, maka perlu kita kembali fahami yang pertama bahwa seluruh arkanul Islam sekaligus ajaran yang mengandung tasiyatun nufus. Seluruh arkanul Islam adalah semua ajarannya mengandung tasiyatun nufus. Rukun yang pertama adalah tauhid. Maka tauhid adalah tasiyatun nufus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dengan ungkapan Allah, "Innamal musyrikuna najasun." bahwa orang-orang musyrik itu najis. Artinya jiwanya kotor, jiwanya tidak bersih, jiwanya berlepotan dengan najis. Kemudian salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang salat? Salat yang akan bisa membersihkan jiwa seorang. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat akan membersihkan, akan mencegah pelakunya dari perbuatan faksa kekejian dan perbuatan kemungkaran. Demikian pula puasa. Puasa Allah bicara tentang puasa. Ini kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa mengantarkan seorang untuk menjadi jiwa yang bertakwa. Jiwa yang bertakwa yaitu jiwa yang bersih. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW bicara tentang orang-orang yang mereka berpuasa akan tapi tidak menjadi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, dusta dan amaliah-amaliah yang haram, maka puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Demikian juga zakat. Zakat akan membersihkan jiwa manusia. Khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah khud min amwalihim sodakotan. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya kaum muslimin sebagai bentuk sodakoh itu zakat. Yang dengan sodakoh atau zakat ini tutahhiruhum wa tuzakkihim biha akan membersihkan mereka mensucikan mereka dengan harta yang dia keluarkan tersebut. Mensucikan hartanya dari kotoran-kotoran harta. Mensucikan jiwa orang yang berzakat dari kotoran-kotoran jiwa, bakhil, dan semisalnya. Membersihkan jiwanya orang yang miskin dengan zakat yang dikeluarkan untuk menjauhkan dari sifat hasad dan yang semisalnya. Maka zakat adalah tazkiyatun nufus. Demikian pula haji haji adalah tasyiatu nufus, adalah pembersihan jiwa. Kenapa demikian? Karena sungguhnya Rasul kita sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang dihaji, man hajja, walam yarhus, walam yafsuk, raja'a kawalatathu ummuh. Barang siapa yang dia pergi haji, yang kemudian dengan hajinya itu dia tidak yarfus, tidak melakukan rafas, pornografi, baik dengan ungkapan lisan atau dengan ungkapan perbuatan, dan tidak berbuat fasik, maka orang seperti ini dia pulang hajinya seperti dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya dibersihkan dari kotoran-kotoran dosanya. Dengan demikian, para pemirsa yang rahmati Allah swt bahwa semua arkanul Islam adalah tazkiyatun nufus. Ada lagi catatan penting berkaitan dengan arkanul Islam ini tentang yakni kapan seorang dikatakan batal Islamnya berkaitan dengan meninggalkan arkanul Islam tersebut. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan syahadatain, dia tinggalkan syahadatain, dia tidak bersyahadat, tidak bersyahadat la ilaha illallah atau tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah maka dia terjatuh dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dia tidak dianggap sebagai seorang muslim karena dia tidak bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Demikian pula yang kedua, barang siapa yang dia meninggalkan salat maka berkaitan dengan salat apabila seorang dia tinggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat maka dia kafir, dia keluar dari Islam, membatalkan keselamatan dia. Walaupun seandainya dia salat, tapi dia mengingkari kewajiban salat, salat tidak diwajibkan dalam agama ini. Adapun ketika seorang dia meninggalkan salat karena malas, setelah para ulama sepakat tentang wajibnya salat dan barang siapa yang dia mengingkari kewajiban salat dia kafir Adapun orang meninggalkan salat karena malas, maka para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka mengatakan dia fasik, dia orang yang fasik, dia terjatuh dalam perbuatan ini al-kabair min al-kabair, perbuatan dosa besar karena salat merupakan kewajiban yang sangat tinggi dalam agama ini. Yang sebagian lain para ulama mengatakan dia kafir keluar dari Islam seandainya kita memilih pendapat belum kafirnya mereka, jadi tidak kafirnya mereka dengan meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholatnya. Maka tentu kita harus ingat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang sholat ini dengan peringatan yang sangat keras. Apa di antara kata Nabi? Al-ahdul ladhi bainana wa baina rajul salah perbedaan antara kita dengan seseorang ini kafir atau musyrik dengan meninggalkan salat. Perjanjian seorang dia dikatakan muslim apabila dia salat, kalau dia tidak salat maka dia terjebak dalam kekafiran. Demikian pula kata Nabi baina rajul wal mar'i uh, baina rajul wa syirki awil kufri tarku salat. Perbedaan antara muslim dan musyrik atau kafir adalah dengan meninggalkan salat. Maka sungguh salat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hendaknya orang-orang mereka meninggalkan salat, maka dia mengkhawatirkan dirinya, dia keluar dari Islam atau merusak dan membatalkan keislaman dia. Paling tidak, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mereka mensikapi salat mereka dengan malas-malasan, maka dia munafik. Dia adalah orang yang mereka ini terkena sifat munafik. Di antara sifat munafikin, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Apabila dia salat, maka dia lakukan salat dengan segala kemalasannya. Ini catatan penting yang berkaitan dengan arkanul Islam. Bagaimana semua arkanul Islam merupakan tazkiyatun nufus dan siapa yang dikatakan dia telah keluar dari Islam ketika dia meninggalkan bagian dari rukun Islam ini. Ini catatan singkat yang berkaitan dengan arkan Islam. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.